بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا حول ولا قوة إلا بالله Amma بعد Bapak Ibu Yang Rahimani wa InsyaAllah kita merasa kubur ini Menjemahkan ayat Tengah surat Asyurah Ayat 13 kali Wamin ayatihi dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah swt al-jawari fil itu kapal-kapal kapal-kapal besar fil bahri yang berjalan di lautan kal a'lam yang dia bagikan gunung yang menjulang yang berjalan di lautan kapal-kapal besar yang berjalan di atas laut dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kapal itu tidak tenggelam sehingga bisa menjadi transportasi laut walaupun kapal itu sangat sangat besar ini termasuk di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kapal yang paling besar Pilkentong yang pernah ada Pilkentong hmm? terlepas kapal-kapal besar di lautan walaupun sangat besar maka tidak tenggelam dan itu diantara rahasia juga laut yang airnya asin Iyasha yustilirri Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengendaki Allah bisa menjadi, menghentikan angin Kalau angin itu berhenti Tidak tertiup rawa rawakida ala bohri Kapal-kapal itu juga tidak akan berlayar sehingga dia seperti benda-benda yang berhenti di atas permukaan laut benda-benda mangkrak sehingga keberadaan angin sangat berpengaruh bagi para pelaut Inna fi dalika Sesungguhnya dalam hal seperti ini Yaitu kapal-kapal yang berlayar di atas laut Yang Allah jalankan di antaranya dengan keberadaan angin-angin Itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala likulli sabbarin syakur bagi orang yang mereka bersabar dalam mentaati Allah, bersabar dalam meninggalkan maksiat, bersabar di dalam menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Karena termasuk di antara perjalanan kapal-kapal di laut terkadang menyenangkan, terkadang tidak menyenangkan sehingga juga menuntut adanya kesabaran dan syukur dan itu semuanya diantara juga tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau merenung berkaitan dengan suasana yakni laut au yudhibuhunna atau kalau Allah Subhanahu wa taala mau Allah bisa menghancurkan kapal-kapal itu bima kasabu dengan cara Allah menenggelamkan, dihancurkan Allah dengan ditenggelamkan di makasabu disebabkan karena perbuatan mereka ini kemaksiatan-kemaksiatan. Bapak sekalian, seperti yang telah sering kita sampaikan bahwa kemaksiatan itu selalu berkaitan dengan ancaman atap. Allah Subhanahu wa taala kehancuran yang akan dia dapatkan wa yaqfu an katsirin dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan banyak dosa yang mereka lakukan yaitu tidak langsung menghukum perbuatan-perbuatan mereka yang seandainya setiap dosa itu langsung dihukum oleh Allah niscaya di muka bumi tidak akan tersisa makhluk niscaya di muka bumi tidak akan tersisa makhluk karena saking banyaknya hukuman yang Allah timpakan dan karena juga banyaknya maksiat yang dilakukan oleh para makhluk sehingga Allah Subhanahu wa taala timpakan sebagian akibat perbuatan manusia dengan rahmat Allah pula dalam rangka mereka bisa mengambil pelajaran kemudian mereka ingat kembali kepada Allah la'allahum yarji'un la'allahum yadarra'un mudah-mudahan mereka mau kembali kepada Allah mudah-mudahan mereka mau tadarru mau bersimpuh mendekat kembali kepada Allah hatinya betul kembali bergantung kepada Allah ini diantara hikmah ketika Allah menimpakan sebagian musibah kepada mereka Adapun yang dimaafkan Allah jauh lebih banyak wa ya'lamal ladina yujadiluna fi ayatina malahum mim mahiyas. Dan agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang mereka membantah dengan kebatilan. Yujadiluna mereka membantah Allah Subhanahu wa taala membantah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala membantah agama Allah Subhanahu wa taala Allah mengetahui orang-orang yang mereka melakukan penentangan, pendurakaan, membantah agama Allah, Allah tahu. Yang kalau mereka itu kemudian diadab oleh Allah karena pembangkangannya, karena penentangannya, karena dosa kekafiran yang mereka lakukan, maka malahum mim Mereka tidak akan ada jalan keluar, tidak akan ada tempat berlindung untuk menangkis adab yang Allah timpakan kepada mereka. Fama utitum min syai'in Apapun ilmu yang telah diberikan, apapun yang Allah telah berikan kepada manusia, Apakah itu ilmu, apakah itu harta, apakah itu anak, apakah itu berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yaitu dunia apapun yang telah diberikan kepada manusia famataul hayatid dunia maka itu semuanya adalah kenikmatan-kenikmatan yang akan mereka rasakan di dunia Kenikmatan-kenikmatan yang merupakan yang akan mereka rasakan di dunia. Dan semua kenikmatan dunia itu akan berakhir. Akan lenyap. Ma'indakum yang fal. Apa yang ada di sisi kalian itu akan lenyap. Seandainya tidak lenyap Ketika dia masih hidup Maka akan dilenyapkan oleh Allah Dipisahkan Allah dengan ketika dia mengalami kematian Sehingga akan terpisahkan antara dia dengan kenikmatan-kenikmatan dunia dan itu sifatnya sangat-sangat sebentar kenikmatan-kenikmatan dunia Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan wa ma indallahi khairun wa abqa. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah itu semuanya lebih baik dan lebih kekal. Sehingga supaya arahan ini Allah ingin supaya manusia mereka bisa mengambil yang lebih bermanfaat baginya mengambil yang lebih baik dan lebih kekal. Lilladzina amanu wa ala rabbihim Apa yang akan didapatkan di sisi Allah yang lebih baik dan lebih kekal yaitu nikmat-nikmat surga dan nikmat-nikmat tambahan yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak itu hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mereka semata-mata bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka memiliki ciri hidupnya seperti itu, dia mukmin yang sejati, Bukan mukmin yang musyrik, bukan mukmin yang munafik, tapi mukmin yang khalis, yang sadid dan mereka memiliki amalan tawakal. Menjadikan totalitas urusannya itu dia serahkan dan dia kembalikan kepada Allah setelah dia menempuh sebab-sebab yang akan bisa mengantarkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian hatinya dia loskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waladina yajtanibu Walladzina yajtanibuna al ismi wal fawahish Dan orang-orang yang mereka menjauhkan atau menjauhi dari perbuatan-perbuatan al-kabair, dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menjauhi al-fawahish, perbuatan fahisyah, jamak dari fahisyah al-fawahish perbuatan-perbuatan kekejian semisal perbuatan zina dan secara umum ada semua perbuatan kemaksiatan-kemaksiatan wa ida ma ghadibu hum yakfirun dan orang ini memiliki sifat ketika dia dibuat marah itu mendapatkan perlakuan-perlakuan manusia yang membuat dia itu marah maka mereka yakfirun mengampunkan mengampunkan orang-orang yang membuat dirinya itu marah satu di antara sifatnya ahli takwa ini wal kadibinal wal kadiminal ghaidha Orang-orang yang mereka pandai-pandai menahan dalam melampiaskan kemarahannya. Bukan tidak bisa marah, tetapi pandai menahan diri dari melampiaskan kemarahannya. Kita telah diajarkan insya Allah bahwa marah itu bagian daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba. Asalnya begitu. Kemudian tinggal bagaimana orang memanage marah yang dia miliki. Kalau dia marahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang tertutup. Harus marah karena Allah itu harus marah karena agama Allah dilecehkan, Al-Quran dilecehkan, kemudian mereka menghina Rasul, mereka menghina Islam, maka wajib ada rasa kemarahan. Kemudian kalau marah yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, itulah yang kemudian bagaimana punya akhlak wal kadiminal ghaibah. Pandai-pandai menahan diri dari melampiaskan marah yang hanya ingin mengikuti hawa nafsu. Ini yang akan menjadi kemuliaan seorang. Nah, seorang mukmin itu adalah orang yang diajarkan pandai menahan marah yang semata-mata karena ingin memuaskan hawa nafsunya. Walladina eh, stajabu Dan mereka ahlul jannah ini adalah orang-orang yang senantiasa menjawab, senantiasa menyambut seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang senantiasa dia memenuhi seruan-seruan Allah, seruan untuk bertauhid, seruan untuk mentaati perintah-perintahnya, seruan untuk menegakkan salat, menegakkan kewajiban, menegakkan hudud, dan segala macamnya. Maka mereka ada orang menyambut seruan-seruan Allah. Wa aqamus salah dan mereka orang yang menegakkan salat. Ciri khas seorang muslim adalah setelah dia bertauhid di antara amalan yang sangat besar yaitu iqamatus salah, menegakkan salat. Bahkan Allah menjadikan menegakkan salat ini ciri yang membedakan antara muslim dan kafir atau muslim dan musyrik. Baina eh, innama bainana wa bainal kafir wal musyrik tarku salah. Perbedaan yang batas yang membedakan kita dengan muslim dan kafir, muslim dan uh, muslim dan kafir dan muslim dan musyrik adalah dengan mereka meninggalkan salat meninggalkan salat bisa menjadikan pelakunya dia kafir. Wa amruhum syura bainah Dan mereka senantiasa bermusyawarah di antara mereka dalam perkara-perkara yang mereka miliki. Musyawarah membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan yaitu keputusan, kemaslahatan, Bermusyawarah bukan dalam hal yang sudah jelas ajarannya. Musyawarah kira-kira kita patutnya menegakkan sholat atau enggak itu enggak perlu musyawarah yang demikian kira-kira baiknya berjilbab atau enggak itu enggak perlu musyawarah musyawarah dalam perkara-perkara yang membutuhkan keputusan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang belum jelas dan akan menghasilkan maslahat yang terbaik. Ini diantara <clears throat> sifat kaum mukminin, sifat ahlul jannah. Dia tidak diktator, dia berusaha untuk menampung pendapat yang lainnya. Umar saja, dia ketika akan memutuskan suatu perkara musyawarah dengan orang-orang yang diajak musyawarah Umar memiliki anggota majelis syura dan majelis syuranya Umar diantaranya adalah para hufal, ini para penghafal Al-Quran. Sehingga ide-idenya, pendapat-pendapatnya itu terambil dari kefahaman mereka terhadap Al-Quran. Bukan ahli musyawarahnya atau anggota musyawarahnya bukan dukun, paranormal, artis bejat, tukang telanjang, tukang cuket, nanti memberikan masukannya juga ya ini pemikiran-pemikiran yang rusak. Tapi mbaknya di anggota musyawarah itu diambil dari orang-orang yang mereka berilmu, berakhlak, orang-orang yang akan bisa memberikan sumbangsih pemikiran yang mengantarkan ke surga, bukan mengantarkan ke neraka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Dan sotakoh ini kalau sekalian dikatakan sotakoh Wasotakotu burhanun kata Nabi. Sotakoh itu tanda bukti. Tanda bukti apa? Burhanun ala sidqi imani. Tanda bukti atas benarnya keimanan seseorang. Tanda bukti atas benarnya keimanan seseorang. Karena asalnya manusia itu bakhil. Dengan harta itu bakhil. Yuhibbuna hubban jamman. Kecintaan yang sangat kepada harta benda. Ah, dia akan keluarkan kalau dia punya hitungan untung. Dia punya hitungan untung. Maka minta maaf biasanya orang-orang yang sedang kampanye untuk diangkat jadi pemimpin, dipilih, dia nyah nyoh nyah nyoh untuk memberikan uangnya padahal asalnya bakhil walaupun dia harus dengan nyungkelkan tanah, setor sertifikat atau nggak ke sertifikat karena hitungannya itu kalau jadi nanti bisa kembali dan bisa lebih untung. Itu hitung-hitungan dunia. ah mukmin juga ada hitung-hitungannya, tapi hitung-hitungannya itu hitung-hitungan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan sedekah itu burhanun, ini burhanun awal segi imani. Tanda bukti terhadap benarnya iman dia karena dia membenarkan Allah, Allah akan membalas yang berlipat-lipat. Dia akan dia membenarkan surga yang akan dia tempati. Dia membenarkan neraka yang bisa dipadamkan dengan sedekah yang dia keluarkan. Maka dia keluarkan sedekah. Dan itu cara seorang mukmin menikmati harta yang dia miliki. Bagaimana pedagang dikatakan pedagang salaf, waktunya dagang-dagang, masya Allah, ya betul-betul bagaimana mengumpulkan harta dengan perdagangannya. Tapi kalau sudah waktunya dia keluarkan di jalan Allah tanpa hitungan, dia keluarkan nyah nyah nyah Kok begitu? Kata dia, ya ini saat saya menikmati harta saya. Karena kalau tidak digitukan sama dengan dia tidak menikmati. Dia menikmatinya yang dimakan, hanya yang dipakai, sudah yang tidak dia keluarkan di jalan Allah nanti menjadi miliknya ahli waris bukan lagi menjadi milik dia di Saudi Masya Allah ada Syekh yang bangun masjid sendiri muatnya kira-kira 20 ribu jamaah masjid terbesar setelah masjid uh, haram dengan halaman yang luas dan setiap Ramadan dia bagaimana memberikan iftar ini adalah perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan hartanya invest uh, ini agar dia ini jadikan celengan di sisi Allah Subhanahu wa taala. ida Al-baghyu hum yang tasirun. Dan orang-orang yang apabila mereka itu ditimpa kedoliman menimpa kepada mereka kedoliman yang mereka didolimi, maka mereka itu yang tasirun, yaitu mereka membela diri orang-orang yang mereka apabila mereka didolimi oleh orang lain maka mereka bersabar mereka bersabar atas kedoliman-kedoliman yang mereka lakukan dan itu termasuk di antara bentuk pembelaan dirinya untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dizalimi seandainya dia membalas itu keadilan. Kalau dia maafkan itu adalah kebaikan keutamaan apalagi kalau kemudian dia memberikan kebaikan kepada orang tersebut maka di dalam ayat ini wal kadhiminal ghaidha menahan marah kemudian lanjutnya lagi wal afina nas memaafkan wallahu yuhibbul muhsinin dan tingkatannya lagi dia mencintai orang berbuat ihsan yaitu dia berbuat baik menahan marah dari orang yang membuat dia marah dia tahan marahnya dan ini gak gampang. Dan orang menahan marah ini kelak di sisi Allah dia akan ditawari bidadari suruh milik di jannah kelak. Ini dia suruh milik bidadari yang dia kendaki. Atau juga dikatakan oleh Nabi orang yang suka menahan marah ini maka dia akan diberikan harapan-harapan besar kelak di sisi Allah di yaumul akhir. Di atasnya wal binal minal itu memaafkan. Kadang orang menahan marah tapi gak memaafkan. Maka dia maafkan. Kemudian di atas memaafkan lagi adalah dia berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek tersebut. Sehingga dikatakan di dalam ayat yaitu itfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan yang mereka lakukan dengan kebaikan yang Anda lakukan. Sehingga kelihatan antara Anda dan dia yang tadinya bermusuhan seakan-akan waliun hamim menjadi orang yang sangat dekat. Tetapi kata Allah, "Wa ma yulaqaha illal sabaru." Wa ma yulaqaha illal duhaddin Tidak akan bisa mewujudkan yang seperti ini kecuali orang-orang yang punya kesabaran dan tidak akan bisa mewujudkan yang seperti ini kecuali orang-orang yang mereka memiliki bagian yang besar dalam kehidupan. Wajazaul wajazau sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan itu adalah keburukan yang semisal. Sehingga hukuman-hukuman Allah kepada orang-orang yang berbuat baik adalah termasuk di antara keadilan Allah. Allah tidak akan membalas kecuali sesuai dengan keburukan yang mereka lakukan. Atau juga kalau kita akan membalas keburukan satu kaum, jangan sampai kita melampaui batas di dalam membalas keburukan suatu kaum tersebut. Faman afa barang siapa yang memaafkan keburukan orang wa aslahah dan kemudian bahkan berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk tadi fa'ajruhu 'alallah pahala yang akan dia dapatkan adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala dia maafkan dia tidak membalas dia tidak yaitu menimpakan yaitu hukuman kepada orang berbuat buruk tadi bahkan dia tunaikan ini kebaikan kepada orang tadi dengan semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, maka pemaafan dia dan kebaikan dia akan dibalas oleh Allah. Dan kita diajarkan oleh Allah, Bapak Ibu sekalian, supaya menjadi manusia pemaaf. Manusia pemaaf, khudil afwa. Jadilah Anda pemaaf. Khudil afwa, jadilah Anda pemaaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan kota Mekah. Kalau melihat backgroundnya itu dulu Nabi diusir, dikuyok-kuyok, disingkang-singkang, mau dibunuh. Kira-kira kalau penguasa secara umum diperlakukan kayak gitu kemudian menguasai negeri apa akan dilakukannya? Bisa dibuantai habis. Mumpung saya menang, kemudian dibersihkan, dipenggal semuanya. Setiap raja naik tahta, itu di antara pemandangan yang terjadi itu tiap hari Algojo itu gelindingkan kepala orang. Sehingga geludang, geludung, geludang, geludung itu di antara yang dilakukan oleh para ini raja ketika dia naik tahta menggulingkan raja yang lainnya. Ah, Rasulullah SAW ketika menaklukkan kota Mekah yang dulu bagaimana mereka bersikap pada Nabi, Nabi tanya kepada mereka, kira-kira apa yang akan kami lakukan kepada kalian? Mereka menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan Nabi. Apa kata Nabi? Ini eh, ithabu wa antum tulaqa. Silahkan kalian semuanya pergi, kalian semuanya bebas. Tidak mendapatkan hukuman apapun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajwa pemaaf Rasulullah SAW inilah yang diantaranya sebab tersebarnya Islam dengan sangat cepat dan meluas. Sebagaimana di dalam kisah-kisah dakwah yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang zalim. Zalim dari tingkatan syirik, kufur, dan zalim-zalim dalam bentuk melampaui batas. Yaitu kezaliman melakukan perbuatan kemaksiatan termasuk kezaliman. Walamaning tasara ba'da zulmihi. Barang siapa yang dia itu yaitu memberikan uh, barang siapa yang dia ditolong setelah dia didolimi, barang siapa yang dia ditolong setelah dia didolimi, faulaika ma alaihim min sabil, maka bagi mereka adalah jalan keluar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka adalah pembalasan yang boleh mereka lakukan kepada orang-orang yang mendoliminya dengan tanpa melampaui batas. Boleh dia membalas orang-orang yang dulu mendolimi dia dengan tanpa melampaui batas. Inna masabilu alaladina yatlimunan nasa. Sesungguhnya yaitu hukuman itu terhadap orang-orang yang mereka mendolimi manusia fil ardi bighairil haq dan orang-orang yang mereka melakukan kerusakan di muka bumi atau melakukan kebatilan-kebatilan di muka bumi maka bagi mereka adalah hukuman-hukuman yang layak untuk diterapkan atas kezaliman mereka dan sikap melampaui batas mereka ulaika adabun alim Orang-orang seperti itu nanti pun akan diadab oleh Allah dengan adab yang pedih. Walaman sabaro wa ghafaro. Barang siapa yang dia bersabar dan dia memberikan ampunan. Inna dalika lamin asmil umur. Maka sikap bersabar dan suka memberikan ampunan adalah sikap yang mulia, perkara yang mulia. Waman yuqlil wa may yuqlilillahu Barang siapa yang disesatkan oleh Allah fama lahu min waliyin min ba'di maka tidak ada penolong bagi dia setelah Allah Subhanahu wa taala dia akan senantiasa sesat tidak ada yang bisa menunjuki ke jalan yang lurus lamma ra'awul Dan kamu akan melihat orang-orang yang zalim itu ketika mereka melihat azab Allah yaqulun mereka akan mengatakan hal ila marattin min sabil apakah ada jalan yang bisa mengantarkan kembali ke dunia ini penyesalan orang-orang yang zalim ketika sudah mereka melihat azab Allah, mereka ingin kiranya bisa kembali ke dunia supaya memperbaiki amalnya, tapi sampun telat pun terlambat, tidak ada lagi kesempatan dia kembali ke dunia, sudah habis waktunya. Watarohum yuqraduna alihah khashiina minadzul yang duruna min tarfin khafiyin dan kamu akan melihat waya Rasul Shallallahu alaihi wasallam terhadap mereka orang-orang zalim itu Yuk robuna 'alaiha mereka akan dihadapkan ke neraka orang-orang zalim itu nanti akan diseret akan dihadapkan ke neraka khasyiina minadz dalam dalam dalam keadaan dia tertunduk penuh dengan kehinaan yang duruna min tarfin khafiyyin yang mereka itu akan melihat dengan penuh kehinaan, penuh kelemahan, penuh ketakutan. Ini adalah pandangan orang-orang yang zalim ketika mereka menyaksikan azab yang sudah di depan mata mereka. Sehingga pandangan-pandangan yang penuh dengan kehinaan, kelesuan, pandangan-pandangan menunjukkan dia putus asa dan hina. Wa qala amanu dan orang-orang yang beriman mengatakan Innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya hakikat orang-orang yang rugi itu adalah orang-orang yang merugikan diri dan keluarganya dari kiamat kelak. Sebab Bapak sekalian Kerugian di hari kiamat Itu tidak bisa ditambal Tidak ada yang bisa menutup Kerugian tersebut Berapapun akan dia tebus Tidak bisa Dan dengan apapun tidak bisa Ditebus kerugiannya Sehingga rugi yang hakiki Itu adalah rugi dari kiamat kelak dengan dimasukkan ke neraka dan diharamkan dia dari surga. Kalau sudah begitu nggak ada lagi yang bisa menolong. Ala inna dzalimina fi adabin mukimin Ketahuilah sesungguhnya orang-orang zalim itu berada di dalam adab yang kekal, adab yang terus-menerus yang tidak akan pernah berpindah dari adab tersebut. Wa may yudlilillahu fama lahu min sabil dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada jalan yang bisa mengantarkan dia mendapatkan petunjuk kecuali yang menunjuki Allah. Barang siapa yang Allah sesatkan maka eh, wa makana lahum min awliya'a yang surunahum dan bagi orang yang zalim yang diadab oleh Allah itu tidak ada wali yang bisa menolong mereka dari adab Allah min dunilah kecuali kalau Allah yang menolongnya. Selain Allah tidak ada yang bisa menolong mereka. Wa may yudlilillah famalau min sabil dan barang siapa disatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa menunjuki orang tersebut. Istajibu li rabbikum Penuhilah panggilan-panggilan Allah wahai orang yang kafir dengan cara beriman dan dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Min qabli ayatiya yaumun sebelum datangnya hari yang pada hari itu la maraddalahu minallah pada hari itu tidak bisa ditolak ketentuan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang hari yang adabnya tidak bisa ditolak Maka hendaklah seorang dia menyambut seruan Allah dengan iman dan takwa Malakum min maljain yauma idin Tidak ada bagi kalian tempat berlindung, tempat berlari, menyelamatkan diri pada hari itu Wa malakum min nakirin dan kalian tidak bisa yaitu ingkar kalian tidak bisa mengelak dari ini apa yang eh, diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang ini orang dipanggil jaksa, dipanggil hakim bisa mangkir, bisa dia alasan, dia bisa dia itu mangkir tetapi tidak bisa nanti ketika Allah mengadakan pemanggilan kepada para makhluk Fa'in a'rabu Kalau seandainya mereka itu berpaling I'rab Yaitu orang-orang musyrik Mereka berpaling dari beriman kepada Allah Berpaling dari seruan Rasulullah Fama arsalna ka'alihim hafidha Ya Muhammad, Ya Rasulullah SAW Kami tidak mengutus engkau sebagai penjaga mereka Kalau mereka berpaling dari seruanmu kamu kami utus bukan untuk menjaga amal-amal mereka mereka nanti yang akan menghadapi sendiri dampak akibat perbuatan mereka in alaika illal balau tidak lain tugas engkau itu ya Muhammad SAW hanya menyampaikan termasuk kita semuanya Bapak Ibu yang rahmati Allah tugas kita hanya menyampaikan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya tentang agama Allah dengan adab yang terbaik, dengan akhlak yang terbaik. Soal kemudian hatinya orang dia terbuka atau enggak, itu kita kembalikan kepada Allah, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita terlalu ngenes memikirkan dakwah kita ini kok ya tidak segera disambut oleh orang kok ya orang-orang nggak segera gembruduk ngikuti dakwah kita itu urusannya Allah Subhanahu wa taala tugas kita menyampaikan mawon wa inna ida adzaqnal insana dan sesungguhnya kami apabila menimpakan kepada manusia minna rahmatan menimpakan atau memberikan rahmat kepada manusia dari rahmat Allah farihabiha. Manusia itu biasanya gembira dengan rahmat Allah. Kalau mendapatkan nikmat, rahmat, ya senang. Wa intusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aitihim. Tetapi kalau ditimpakan, kalau menimpa kepada mereka sayyi'ah, musibah, keburukan, itu pun karena hasil perbuatan mereka bima batamat aitihim karena perbuatan mereka yang telah mereka lakukan. Fa innal insana kafurun maka manusia itu benar-benar dia kufur. Yaitu dia tidak bisa bersabar dengan musibah-musibah yang menimpa mereka langsung lupa dengan nikmat Allah dikasih sehat sangang puluh tahun, sakitnya hanya sebulan, sangang puluh tahun sehatnya itu dilupakan semuanya, sehingga dia menjadi orang yang kufur. Seakan-akan dia tidak pernah menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan Nabi ingatkan juga di antara kebiasaan para ibu-ibu adalah yaitu kufrun nikmah kepada para suami mereka ini kata Rasulullah banyak menghuni neraka diantaranya karena banyak kufur yaitu kufur nikmat kepada suami. Dikasih sekian lama ada masalah sekali yang sekian lama itu seakan-akan dilupakan. Hujan sehari menghilangkan kemarau bertahun-tahun Intinya kebaikan yang lama itu hapus dengan ya ini kejadian sesaat. Fa'in eh, lillahi mulkus samawati wal ardi. Milik Allah lah seluruh kerajaan langit dan bumi. Gak ada selain Allah yang ikut memilikinya. Totalitas kerajaan langit dan bumi hanya milik Allah Subhanahu wa taala raja-raja dunia ini pun namun nyilih dan diberi dipinjemi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Allah akan cabut sewaktu-waktu. Allah akan cabut sewaktu-waktu. Kalau dia nggak mau ya dimatikan Allah, putus kerajaannya. Mau nggak mau dia harus tinggalkan kekuasaannya itu. Karena memang langit dan bumi totalitas milik Allah Subhanahu wa taala. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan. Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki inasan anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah kehendaki pula pengen Allah kehendaki terkadang Allah beri anak laki-laki Au yusawwijuhum dzukronan wa inatha. Kadang-kadang Allah berikan juga anak kembar laki perempuan dia Allah berikan pada dia langsung laki perempuan sehingga berujul dua laki perempuan wa yaj'alu man yasha'u atau terkadang Allah jadikan orang itu dia akiman mandul, tidak punya anak. Innahum alimun qadirun, sesungguhnya Allah yang lebih tahu dan maha mampu untuk mewujudkan itu semuanya sehingga semua pemberian-pemberian ini adalah semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum beri, kalau belum diberi oleh Allah, mintanya hendaknya kepada Allah, jangan ke kubur, jangan ke dukun, jangan ke yang lain-lainnya karena ini hak kuasanya Allah pemberian yang seperti ini. Dan jangan pula ini sengaja menolak yaitu pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan cara membunuh apa yang telah Allah berikan karena khawatir makan bersama dia sehingga termasuk yang diharamkan para ulama para ulama yaitu menjelaskan tentang keharamannya itu tahdi nasl yaitu membatasi kelahiran artinya ya ini KB KB tanpa alasan karena khawatir nah ini miskin, khawatir nggak bisa makan. Kalau ngatur kelahiran bolehkan, ngatur kelahiran dibolehkan alami. Tapi kalau sengaja dia nggak pengen punya anak, anaknya pengen hanya satu aja atau dua aja, maka sengaja begitu karena khawatir miskin, khawatir nggak bisa makani anaknya, ini termasuk cacat di dalam keimanan karena nahnu hukum wa iyahum kami Allah yang memberikan rezeki pada kalian dan yang memberikan rezeki kepada anak-anak kalian. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan. Tidaklah seseorang Allah ajak berbicara kecuali dengan cara Allah memberikan wahyu. Allah memberikan wahyu. Aumin wara'il hijab, aumin wara'i hijabin atau dari balik hijab au yursila rasulan atau Allah mengutus seorang rasul fayuhiya biidni dengan Allah memberikan wahyu dengan izin Allah mayasya apa yang Allah kendaki dengan wahyu itu innahu aliyun hakimun sesungguhnya Allah dat yang maha tinggi lagi maha bijaksana semua dengan ketinggian kemuliaan Allah dan semua dengan hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengajak bicara manusia seperti Allah dengan Nabiullah Musa, bagaimana Allah juga menurunkan Jibril memberikan wahyu kepada para utusan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu berbagai macam cara Allah mewahyukan kepada yaitu para rasulnya dengan berbagai macam cara. Eh, diri dulu sekalian kita ganti pelajaran. Nah, Quran. Oke. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruhan ruh yaitu Al-Qur'an Allah bahasakan dengan ruh yang artinya sesuatu yang bisa memberikan kehidupan Nek ajeng ke jiwanya manusia niku mboten konten cara sanes kecuali dengan mengajarkan Al-Qur'an. Termasuk kalau kita membiarkan manusia tidak kenal Al-Qur'an niku sama dengan kita ngopeni mayit sama dengan mayit-mayit hidup yang tidak ada kehidupan imannya sehingga hanya untuk ngententake beras saja sama itu hidup tanpa roh iman sehingga kehidupannya kelasnya binatang. Ma tatri tri mal kitab eh, kami wariskan Nabi Muhammad rohan bin amrnya dari perkara Allah. Ma tatri tri mal kitab. Kamu dulu nggak tahu apa itu kitab. Walal iman dan apa itu iman. Termasuk kita atau sekalian kita tidak akan kenal apa itu isi Al-Quran, apa itu hakikat iman, kecuali belajar Quran. Kita nggak akan mungkin iman kita lurus kecuali kita belajar Quran, belajar agama. Kalau kita ingin jadi orang mukmin yang betul imannya lurus, kita hendaknya betul-betul belajar agama dengan benar. Kalau tidak pernah belajar, jangan ngimpi akan punya iman yang benar. Walakin ja'alnahu nuran dan akan tapi kami jadikan Al-Qur'an itu cahaya. Nah, bihi man nasya yang dengan Quran itu kami tunjuki orang yang Allah kendaki yang kami kendaki min ibadina dari kalangan para hamba kami sehingga mereka betul-betul dengan aparan itu bisa melihat dengan terang dan jelas yang halal yang haram jalan yang akan mengantarkan ke neraka jalan yang akan mengantarkan ke surga itu menjadi gamblang setelah dia belajar Quran Nek boten sinau Quran niku kados ini tiang melaku teng peteng dedet boten ngertos nopo-nopo, sehingga sembarang kali disasak kados tiang wuto sehingga tidak bisa membedakan hakikat apa-apa di depannya. Maka kalau kemudian Orang-orang yang tidak kenal Quran ini kayak orang buta, memang seperti itu. Gak bisa membedakan syirik tauhid. Atau malah kita nggak usah lah beda-bedakan nggak beda-bedakan syirik, tauhid, kafir, iman. Jangan nggak bisa nggak usah dibeda-bedakan. Ini adalah omongannya wong buto, omongannya orang yang buta, yang memang tidak tahu. Orang yang sudah tahu ilmu jangan manut wong buto. Orang yang urip jangan manut hewan Dia karena dia lebih tahu tentang apa yang harusnya dia lakukan. Wa innaka latahti ila siratim mustaqim. Ya Muhammad, benar-benar engkau menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Maksudnya hidayatul irsyad. Ini hidayah petunjuk bimbingan yaitu menjelaskan kepada manusia sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya tentang al mustaqim, bukan memberikan hidayah hati hidayah taufik. Kalau hidayah taufik itu kembalinya kepada Allah. Sepindah mali, hidayah itu konten kali. Napa niku? Hidayatul hidayatul irsyad kali hidayatul taufik. Kalau tukak kalau kita nabi dan para ulama dan para pewarisnya itu pada wilayah hidayatul irsyad menjelaskan agama dengan segamblang-gamblangnya menuntun manusia untuk faham agama tapi kalau itu taufik itu kekuasaannya Allah. Siratillahi siratal mustaqim itu siratnya Allah, jalannya Allah. Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah adalah pemilik semua kerajaan langit dan semua yang di bumi milik Allah dan Allah yang punya jalan siratal mustaqim. Ala ilallahi tasirul umur ketahuilah hanya kepada Allah semua perkara akan dikembalikan termasuk kita akan kembalinya kepada Allah siap-siap apa yang sudah kita bawa menghadap Allah karena kita kembali untuk menerima keputusan dari amal-amal yang telah kita lakukan. Maka sekalian insyaallah kita mijang pindah surat Zuhruf. Kita tahu pelajaran pembahasan kita dari kitab Adda wa Tawa. Kita masuk pada fasal al-ma'asi tahunu sahibaha indal hajah. Laras? Nggih. Nggih boten? Pripun? Nggih, Ustaz Guntur. Nggih. Maksiat itu menyebabkan ini berkhianatnya hati atau akan mengkhianati pemiliknya ketika dibutuhkan. Ini akan mengkhianati akan berkhianat kepada tuannya atau berkhianat kepada ya ini pemiliknya. Hatinya akan berkhianat kepada pemilik hati. Khianat napa niku khianat? Khianat Arti khianat apa arti khianat? wis dadi saiki khianat tidak menepati janji tidak amanah khianat lawan dari amanah sehingga hatinya itu berkhianat kepada pemiliknya artinya hatinya tidak berfungsi sebagaimana yang dibutuhkan pasukan berkhianat kepada rajanya napa waktunya dibutuhkan malah belot, berkhianat, tidak memberikan dukungan untuk memenangkan pertarungan berkhianat. Ah, di antara dampak maksiat itu akan membuat hati berkhianat. Ketika dibutuhkan itu dia tidak menyokong dan tidak mendorong, tidak membantu, tapi malah membelot. Sehingga tidak memberikan kesuksesan kepada yaitu pemilik hati tersebut. Wa min uqubatiha, kita tinggal ini. Di antara dampak atau hukuman terhadap pelaku maksiat annaha tahunul abda ahwaja ma yakunu ila nafsi. Maksiat itu akan mengkhianati seorang hamba terhadap apa yang dibutuhkan oleh dirinya. Kebutuhannya itu menjadi tidak terwujud karena tidak didukung atau karena tidak disengkuyung oleh hatinya. Padahal hatinya itu yang menentukan. Hatinya itu yang menentukan ya atau tidaknya perbuatan itu terjadi itu di hati. Lah hati yang berkhianat itu hati yang kemudian tidak mewujudkan apa yang dibutuhkan oleh jiwanya. Fa inna kulla ahadin yahtaju ila ma'rifati ma yanfa'uhu wa ma yadurruhu fi ma'ashihi wa ma'atihi. Setiap orang itu membutuhkan pengetahuan apa yang akan memberikan manfaat untuk dirinya di dunia dan di akhiratnya dan apa yang akan membahayakan dia di dunia dan di akhiratnya. Setiap orang butuh pengetahuan tentang ini. Apa yang akan bermanfaat untuk dirinya dan apa yang akan menimbulkan maldorot dalam kehidupannya, dunia dan akhiratnya. Wa a'lamun nasi a'rafuhum bidalika alat tafsil. Manusia yang paling alim adalah orang yang paling mengenal tentang maslahat dan maldorot. Orang yang paling faham tentang apa yang akan menimbulkan manfaat dan apa yang akan menjatuhkan dalam bahaya. Secara tafsir, rinci. Itu orang yang paling alim. Orang yang total alim secara hakiki. Orang paling mengetahui apa yang akan mendatangkan manfaat dan paling menimbulkan madorot secara rinci. Wa aqwahum orang yang paling kuat wa aqyasuhum dan orang yang paling cerdas man qawiya ala nafsihi wa iradatihi itu orang yang paling bisa menguasai nafsu dan kehendaknya fastakmalaha fima yang fa'uhu wa amma yadurruh. Orang yang paling kuat, yang paling cerdas adalah yang paling bisa menguasai jiwa dan kehendaknya, kemudian dia mempergunakan untuk mendapatkan apa yang memberikan manfaat dan menahan dari apa yang akan menimbulkan madorot. Itu orang paling kuat, paling jagoan, orang yang paling cerdas itu orang yang seperti itu. Orang yang bisa mengarahkan jiwa dan kemauannya untuk mewujudkan apa yang akan memberikan manfaat dan mena, paling pandai menahan diri dari apa yang akan menimbulkan madarat. Wa fi dalika tafawat tafawatat ma'arifun nas. Dalam hal ini manusia itu bertingkat-tingkat pengetahuan manusia, kealiman manusia bertingkat-tingkat. Wahimamuhum wa manaziluhum demikian pula cita-citanya, orientasinya dan kedudukannya itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling hebat, ada yang agak hebat, ada yang setengah hebat, ada yang mereka nanti belesek. Fa'arofuhum mangkana arifan bi asbabi sa'adah wasyaqawah. Orang yang paling arif, orang yang paling arif bijaksana adalah orang yang paling tahu tentang segala sebab yang akan membahagiakan dan sebab yang akan menyengsarakan. Orang yang paling alim hidupnya, orang paling arif paling bijaksana, ada orang paling tahu sebab-sebab kebahagiaan dan kesengsaraan. Wa arsaduhum dan orang yang paling lurus hidupnya man asarahadi ala hadihi. Orang yang paling mengutamakan hal-hal yang akan membahagiakan dia dan orang yang paling mengutamakan untuk menandiri dari hal-hal yang mencelakakan dia. Kama anna asfahahum dan orang yang paling bodoh, paling yaitu bloon, man akasal amro sebaliknya orang yang paling nuruti perkara yang akan menjadikan dia itu sengsara dan orang yang paling meninggalkan sebab-sebab yang akan membahagiakan dia. Orang yang paling pinter, paling cerdas, paling lurus, paling terarah hidupnya, orang yang paling mewujudkan sebab yang mengantarkan kebahagiaan dan menahan dari hal yang akan menyengsarakan. Orang yang paling bodoh, yang paling blow orang yang paling mewujudkan perkara yang serba akan menyengsarakan, sedangkan yang membahagiakan malah dia tinggalkan semuanya. Wal ma'asi tahunul abda ahwaja makana ila nafsi bitahsili hadal ilmi. Sedangkan maksiat itu akan mengkhianati hamba tentang apa yang dibutuhkan oleh dirinya dalam menghasilkan ilmu yang akan membahagiakannya itu. Maksiat akan mengkhianatinya. Ya ini maksiat itu akan menghalang-halangi seseorang untuk dia mewujudkan perkara yang membahagiakan dan menghindari dari perkara yang menyengsarakan. Wa itharil haddil asraf al-ghali at-ta'im alal haddil khasis al-atna al-munqati' Dan maksiat itu akan menjadikan pelaku menjadikan pemiliknya pelaku maksiatnya itu senantiasa mengutamakan yaitu hal-hal yang rendah, yang hina, yang terputus dan menghilap dan meninggalkan hal-hal yang asrof, yang mulia, yang goli, yang tinggi, yang mahal, adaim yang terus menerus akan berlangsung. Dia akan meninggalkan ini. Dia akan lebih mengutamakan yang khosis, yang jelek, atna yang rendahan, yang mungkotik, yang akan eh, yang akan terputus, yang akan ini habis. Dia lebih mengutamakan hal yang seperti itu. Fatah jabuhu adzunub an kamali hadal ilmi. Dosa itu akan menghalangi, akan menghijab, ini akan menutup pemiliknya dari kesempurnaan ilmu yang akan mengantarkan dia bahagia dunia dan akhirat. Wanil istighali bima huwal aula bihi wa angfaulahu lahu dan dan dan akan menghijabi akan menghalangi menutup pemiliknya dari disibukkan terhadap perkara-perkara yang akan memberikan manfaat dunia dan akhirat. Sehingga dosanya itu akan menutup dia sehingga menjadi tidak melihat dengan jelas hal yang akan membahagiakan dia di dunia dan di akhirat karena terhijabi dengan dosanya tersebut sehingga menjadi dia ya ini buta tentang hal-hal yang akan membahagiakan dunia dan akhirat. Dia akan terhalangi dari hal-hal yang manfaat tersebut. Faida waqa'a fi makruhin wahtaja ila tahallus minhu khanahu qalbuhu wa nafsuhu wa jawarihuhu kalau dia terjatuh dalam perbuatan makruh, perbuatan yang dibenci, maksiat, perbuatan jelek yang maldorot, wahtaja ila tahallus minhu dan jiwanya butuh untuk melepas perbuatan yang membagi, yang membahayakan itu. Dia pengen ini selamat dari perbuatan yang membahayakan itu. Hanahu kalbuhu, hatinya berkhianat. Hatinya berkhianat, Wanapsuhu wajawaruhu, nafsu jiwanya dan anggota badannya khianat. Gak bisa dibawa kepada yang mendatangkan manfaat dia diajak bertobat itu jadi nggak bisa. Dia berkhianat. Sehingga dia tidak bisa melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan yang akan menyengsarakan itu. Ini pengkhianatan hati. Ini pengkhianatan jiwa, pengkhianatan anggota badan, pengkhianatan hati sehingga tidak bisa diajak untuk memilih lagi kepada perkara-perkara yang akan mendatangkan manfaat kebahagiaan dunia dan akhirat. Fakana bimang silati rojulin ma'u saifun Qad khosiyahu as-sadda'u Walasima kirabahu Bihaitu La yan eh, la yan jatibu ma'a sahibihi Ida jadabahu. Ini seperti orang yang punya pedang. Yang pedangnya ini pedang yang disarungkan tetapi pedangnya itu berkarat. Jadi pedangnya itu berkarat, disarungkan dan polisnya berkarat. Ah, pedang yang berkarat ini ketika pemiliknya butuh untuk dihunus, untuk dicopot dari sarungnya, padahal musuh sudah di depan mata, itu pedangnya nggak bisa keluar. Sehingga dia nggak bisa mengeluarkan senjatanya, sehingga tidak bisa mengalahkan musuh Bahkan musuh yang selalu menguasai dia menjadi mejen. Mejen. Coro longnya mejen. Sehingga nggak bisa meledos. Uh, orang yang hatinya dipenuhi dengan maksiat itu hatinya menjadi berkarat. Sehingga ketika diajak bertobat, dia ketika melihat keuntungan besar ada taklim, ada Eh, perbuatan baik yang dia gunakan kesempatan untuk dia dapatkan itu nggak bisa nggak menggerakkan ke sana diajak itu tahu itu keuntungan tapi diajak sana lemes dia nggak bisa dikeluarkan hatinya nggak mendorong dia untuk melakukan perbuatan itu ini pengkhianatan hati dia bermaksiat dia tahu ini dosa dan menyengsarakan akan mengarahkan ke neraka dia pengen taubat hatinya nggak bisa dia nggak bisa diajak menangis dia nggak bisa diajak menyesal lagi. Dia apalah dia merindukan dan menikmati kemaksiatan yang dia sudah terbiasa melakukannya. Ini pengkhianatan hati. Dan ini sangat bahaya yang seperti itu. Sehingga ketika dia butuhkan tidak bisa dipakai. Fa'aradalahu aduun yuridu qatlahu dia menghadapi musuh, musuh itu sudah di depan dia yang hendak membunuhnya, fawadha'a yadahu ala qa'imin sayfihi dia letakkan tangannya di gagang pedang pengen dicabut wastahada liukhri jauh dia bersungguh-sungguh untuk mencabutnya falam yahruj tapi nggak bisa keluar fadahamahu al aduwu wa maka musuhnya pun kemudian justru yang menghabisi dia dan dia merasa menang menguasai orang tersebut Kadalikal kolbu yasta'u bidunu. Seperti itulah hati yang berkarat karena dosa. Wa yasiru mushanan lil marot Bahkan terkadang dosanya itu telah mengantarkan hatinya itu mati sehingga tidak tergerak sama sekali untuk kebaikan yang dilihatnya. Faidah taja ila muharobatil aduwi kalau dia itu dibutuhkan untuk memerangi musuh lam yajid ma'ahu syai'an tidak didapatkan kekuatan apa-apa. Malam sudah melek matanya lihat jam-jam dua setengah tiga, tapi hatinya berkhianat. Gak akhirnya tidak tergerak untuk sholat malam, jelingkrung mali. Ini karena hatinya berkarat diantaranya. Melihat ada kesempatan untuk beramal dan surga di depan mata, kalau dia guna ambil kesempatan itu keuntungannya besar. Hatinya mengkhianati. Akhirnya nggak tergerak untuk dia melakukan amal tersebut. Wal abdu imma yuharibu wa yusawalu wa yuktimu biqalbihi wal jawarihu tabaun lil qalbi. Seorang hamba itu dia ini yuharibu memerangi dan dia wayusawilu dan dia bertarung wayuktimu biqalbi dan dia majunya itu dengan hatinya wal jawarih tabaun lil qalbi dan anggota badan itu mengikuti hatinya faida lam yakun inda malkiha quwwatun yadfa'u biha fama dhannu biha inda adamil malkiha Bos kalian beringatkan kalau seandainya dia tidak memiliki kemampuan di saat dia itu masih punya kekuasaan. Dia tidak punya kemampuan ketika dia masih punya kekuasaan, masih punya kekuatan untuk menolak berbagai macam madorot. Apa yang akan Anda sangka ketika dia sudah tidak punya kekuatan lagi? Maksudnya, ketika dalam kondisi gini-gini yang seger gini ini sudah hati itu sudah loyo, sudah lesu. Dia ketika masih punya kuasa gini masih sudah lesu. Nanti ketika saat yang titik yang paling lemah yaitu ketika sakaratul maut. Sakaratul maut itu saat yang paling lemah. Maka apa yang akan Anda sangkakan tentang hati Anda? Kalau masih dalam kondisi seger-seger gini itu dia sudah lemes. Sudah nggak punya kekuatan apa-apa karena pengkhianatan hati, karena dampak maksiat. Lalu bagaimana kalau kondisi itu sudah di titik yang paling rendah yaitu ketika sakaratul maut. Sakaratul maut itu titik yang paling lemah manusia untuk dia mempertahankan kebaikannya. Maka syaitan dia tidak akan membiarkan manusia sampai saat sakaratul maut. Ah, ketika contohnya adalah ketika Imam Ahmad dalam kondisi dia sudah ya ini sakaratul maut. Imam Ahmad di tengah-tengah pingsannya itu tahu-tahu mengucapkan kalimat la ba'du la ba'du. Ketika dia sadar anaknya tanya, "Wahai ayah, engkau tadi mengucapkan kalimat la ba'du la ba'du." Apa maksudnya? Kata Imam Ahmad, "Wainak iblis mendatangiku dia mengatakan ya Ahmad engkau telah selamat. Kata Ahmad, kata Imam Ahmad, belum belum setelah ini setelah ini. Apa maksudnya iblis ingin memasukkan kalimat ya Ahmad engkau telah selamat? Iblis ingin Imam Ahmad dia bisa ujub dengan kalimat itu yang kalau dia ujub itu diharapkan bisa menghancurkan amal yang sudah dia bangun. Maka saat yang paling menentukan diantaranya pada saat sakaratul maut kalau dia di waktu hidupnya itu punya kekuatan iman yang diharapkan selalu bisa memenangkan pertarungannya dengan syaitan dan hawa nafsunya, maka di saat sakartul maut diharapkan imannya tetap eksis sehingga dia bisa gini menolak ajakan syaitan. Kalau di saat yang gini terus kalah terus dengan syaitan dan hawa nafsunya, maka bagaimana nanti pada waktu dia dalam kondisi sakaratul maut? Wakadalika nafsu faida takhbathu bisyahawat wal ma'asi wa tat'afu ani an-nafsal al-mutmainnah wa in kanatil ammaratu taqwa wa tata'assatu wa kullama qawiyat hadi dha'ufatilka Fayaqqal hukmu wa tasarrufu lil ammarah demikian juga jiwa manusia kalau ini jiwa itu telah menjadi buruk dengan bergelimang dalam syahwat dan maksiat. Kemudian nafsul mutmainah itu kalah. Ada nafsul amarah bisuk, ada nafsul mutmainah. Nah, ah, kalau yang menang itu nafsul mutmainah, orang itu selalu dia dibuat tenang dengan ibadah, tenang dengan taat, tenang dengan meninggalkan maksiat. Tapi kalau yang kuasa yang menang itu nafsul amarah bisu, itu jiwa manusia menjadi liar. Dia liar dengan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran. Maka ketika jiwa ini menjadi buruk dengan berkelimang dalam syahwat dan maksiat, maka saat itulah yang berkuasa adalah al amaratu al nafsu al-amara itu takwa wa tata'assadu. Dia menguat dan memerintah. Dia menguat dan dia memerintah. Dan ketika nafsul amarah itu dia kuat dan nafsul mutmainnah itu dia lemah, maka jadilah yang memiliki kuasa untuk mengendalikan itu adalah an-nafsul amarah bisu senantiasa itu yang menang terus sehingga terkendali melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Warubana matat nafsuhul mutmainnah mautan la Ah, la yurtaja mahum hayatun dan boleh jadi nafsul mutmainah sudah mati tidak diharapkan lagi hidupnya fahada maitun fil barzah ghairu hayyin fil akhirah hayatan yang tafi'u biha dan itulah kematian di alam barzah yang tidak ada lagi kehidupan di akhirat kehidupan yang akan memberikan manfaat untuk dia Bal hayatuhu hayatun yutriku pihal alam fakat dia tinggal mengalami kehidupan yang pedih, yang perih semata-mata akibat waktu di dunia terus bergelimang dalam perbuatan maksiat itu alam barzah yang ada tinggal kepedihan-kepedihan semata-mata. Wal maksudu maksudnya kata beliau annal abda ida waqa'a fi syiddatin au qurbatin au baliyatin khanahu qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihuhu amma huwa anfa'u syai'in lah. Maksudnya hamba itu apabila dia ini berada dalam suasana yang sulit, penderitaan, cobaan-cobaan, hatinya justru dia berkhianat, lesannya berkhianat, anggotanya anggota badannya berkhianat dari hal-hal yang akan bermanfaat untuknya. Sudah bisa nggak diajak sabar nggak bisa lagi. Lesanya diajak istighfar dan berpikir sudah susah. Sehingga kadang-kadang minta maaf bos sekalian di tengah-tengah musibah. Dia kena musibah, ditampung di penampungan. Dia melihat rumahnya hancur, keluarganya dan mati dia di tengah-tengah penampungan penampungan sing digolek itu bioskop cari bioskop di mana kafe di mana tempat dansa di mana dia bisa ngerokok di mana dia bisa mendem ini sudah betul-betul dia tidak bisa, hatinya berkhianat Harusnya dia itu saat seperti itu dia istighfar, mendekat kepada Allah, kemudian dia menangis di hadapan Allah, dia bersimpuh, tapi dia nggak bisa. Itu namanya pengkhianatan hati dan pengkhianatan anggota badan. Tidak bisa diajak untuk melakukan yang bermanfaat bagi dirinya. Fala yang jadi bukal tawakul Allah maka artinya pun tidak lagi bisa dia tergerak untuk bertawakal kepada Allah walal inabah ilaihi dan tidak bisa diajak untuk senantiasa kembali kepada Allah wal jam'iyati ali dan tidak bisa artinya itu mengumpulkan bisa betul kumpul menyatu sehingga betul-betul merasakan hinanya di hadapan Allah wa tadarrub wa tadallul wal inkisar baina yadai tidak bisa diajak untuk dia bersimpuh merasa hina hatinya pecah di hadapan Allah nggak bisa. Wala yutawi'uhu lisanuhu lidzikri dan tidak bisa diajak lisannya untuk berzikir wa in dzakarahu bilisanihi lam yajma' baina qalbi wa lisanihi. Kalau dia pun sempat berzikir, lesan dan hatinya nggak menyatu. Lesannya itu subhanallah subhanallah. Hatinya itu dia terbang kemana-mana. Gak bisa menyatu dengan lesannya itu. Sehingga dia lesannya mengucapkan kalimat dikir, dia sempat-sempatnya bermaksiat pula kepada Allah dengan berbagai macam bentuk maksiat. Sehingga ini nggak menyatu antara lesan dengan hatinya. Hatinya tidak bisa menyatu, itu diantara dampak maksiat. Mengacau. Sehingga memutuskan bersatunya lesan dengan hati. Demikian juga fayan eh, fayan habasu al qalbu ala lisani bihaitsu yu'athiru dzikra di mana maksiatnya itu akan membisahkan hati dengan lesan sehingga zikirnya itu tidak berdampak zikirnya tidak berdampak salat susah khusyuk contohnya sekalian badannya itu ngatek jejek Masya Allah anteng delendeng Ngucapkan kalimat-kalimat dikir dan bacaan sholat Itu lesannya Tetapi hatinya nggak menyatu dengan lesannya Ini diantaranya dampak maksiat Susah menyatu Sehingga akhirnya nggak bisa khusyuk dalam sholatnya Diajak khusyuk susah, sulit Ibaratnya kayak anak nakal Gue diusah-usahakan khusyuk Susah untuk dia bisa khusyuk. Ini diantaranya dampak maksiat. Sehingga memisahkan antara hati dia dengan lesan dia. Walayan haba wala yang habasul qalbu wal lisanu alal mazkur dan dia pun tidak dan dia pun juga akan eh, ini memisahkan hati dengan yang diingat antara dia dengan lesannya dengan apa yang dia ingat kepada Allah itu enggak nyambung bal in dzakara au ta'a lahin sahin ghafilin. Kalau dia sempat berzikir atau kalau dia sempat berdoa, maka dia berzikir dalam keadaan hatinya itu lahin, hati yang lalai. Sahin, ghafilin, hati yang mereka itu lalai, lupa, terlena, walau arota min, min jawarihi antu'inahu bita'atin Tatfa'u anhu. Kalau dia ingin supaya anggota badannya itu men menolong untuk ketaatan, anggota badannya itu menolak, males. Diajak tangi itu males. Dia belot, akhirnya tetap merem saja, dia nggak lagi mau sholat malam. Lantang kodulahu wala tutawi'uhu walam hu, dia tidak melaksanakan dan tidak taat. Sehingga pengennya sholat malam tapi buatan kelakon. Pengennya itu dia ngeluarkan infak tapi dia nggak jadi infak. Itu karena pengkhianatan-pengkhianatan hati. Wahada kulluhu wal Ini semuanya adalah dampak dosa dan maksiat kaman lau jundun yatfa'una anhu al-ada faahmala jundahu wa dhayya'ahum wa ab'afahum. seperti orang punya pasukan pasukan untuk menghadapi musuh kemudian ternyata justru pasukan ini dia meremehkan menyanyiakan melemahkan tidak memberikan pembelaan kepada panglimanya Wakotoa ahbarohum bahkan memutuskan jalur-jalur komunikasi, informasi Thumma arata minhum inda hujumil adu ali ayastabrihu wus'ahum fitab'i anu bi ghairi quwwah. Kemudian ketika mereka hendak untuk menyerang musuh, maka seharusnya mereka mengerahkan segala kekuatan untuk menghadapi musuh, tapi pasukan ini justru dia berkhianat. Sehingga tidak bisa menghadapi musuh dengan ya ini membawa kemenangan yang gemilang sehingga selalu dia kalah. Hada wa thamma amrun akhwafu min dalik wa adha minhu wa amar wa huwa ayyakhunahu qalbuhu wa lisanuhu indal ihtidar wal intiqal ila Allah. Inilah di antara dampak maksiat seperti itu. Kemudian, Bapak sekalian, perkara yang paling ditakutkan yang paling dahsyat dan mengerikan itu pengkhianatan hati dan lesannya ketika saat sakaratul maut ketika akan berpindah menghadap Allah Subhanahu wa taala farubbama ta'addara alaihi nutqu bisyahadah boleh jadi akan dia akan udur untuk mengucapkan syahadat ini akan berkhianat tidak bisa lagi mengucapkan syahadat kama syahadan nas kathirun kama syahadan nasu kathiran minal muhtadharin sebagaimana yang banyak disaksikan manusia dari orang-orang yang mereka menjelang kematiannya asabahum dalika menimpa kepada mereka kesulitan mengucapkan syahadat la ilaha illallah hatta qila li hingga sebagian mereka ketika diucapkan diajak mengucapkan la ilaha illallah ditalkin qul la ilaha illallah ucapkan ya fulan kalimat la ilallah dia sedang menghadapi sakaratul maut maka yang ter, yang keluar apa ah ah la astati'u an aqwalaha an aqulaha ah ah, ah aku raiso ngomong aku raiso ngucap La astati'u an akulaha. Aku nggak mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini pengkhianatan hati dan lesan. Wakila lil akhar dikatakan kepada yang lain, Kul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah. Dia mengatakan syah. Ini sekat. Ghala tuka. Aku menang. Ini karena biasanya dia itu menghabiskan waktunya untuk seka, catur, sehingga ketika dituntun mengucapkan la ilaha illallah malah muninya seka. Wakilah lil akhir dikatakan kepada yang lainnya la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Kata ucapkan kalimat la ilallah dia mengatakan apa? Ya rubba qailah yauman wa qad ta'ibat kaifat tariq ila hammam min jab Ya rupa aduhai mana wanita yang mengatakan satu hari ketika sedang kelelahan, mana jalan menuju pemandian minjam. Ini ceritanya ada wanita yang sangat nyengsemkan hatinya itu dia tanya ke pemandian minjam sedangkan wanita ini di depan pintu rumahnya laki-laki ini. Kemudian sama laki-laki itu diajak masuk. Ini jalannya ini masuk, masuk ke kamar. Kemudian wanita tahu ini ditipu oleh laki-laki tersebut. Kemudian wanita ini dia pura-pura minta dicarikan dia bisa dia mau melayani all all in all in apa all on pokoknya all in pokoknya gelem dia apa apa ini gelem tapi minta tolong saya dicarikan dulu buah keluar. Dicarikan dulu buah. Ah, laki-laki mencari buah keluar. Rumahnya nggak dikunci. Begitu laki-laki ini keluar cari buah, wanita keluar rumah. Laki-laki datang, wanitanya udah nggak ada. Ngengleng. Laki-lakinya ngengleng. Gula di ngetiplang kemana-mana nggak ketemu sampai dia kemudian menjelang matinya ditalkin la ilaha illallah yang keluar ucapan ini mana orang yang dulu tanya mana jalan menuju minjab pemandian minjab ini karena yang ada di ngengennya itu adalah yaitu wanita kedanan kepada wanita tersebut lil akhar yang lain dikatakan kulla ila ilallah ucapkan kalimat la ilaha illallah ya ini fajala Fajala yahti bil ghina wa yaqul tatana tatana intinya itu dia diucap, diajak mengucapkan kalimat la ilallah, dia malah bersenandung dengan nyanyian. Bernyanyian, na na na ni ni ni, pokoknya kurang lebih gitu. Sehingga yang keluar bukan ucapan la ilaha illallah, malah senandung nyanyian karena dia memang sukanya itu yaitu hari-harinya menghabiskan untuk kayak gituan. Wakilalil akhar, yang lain dikatakan lagi yaitu mengucapkan la ilallah katanya ma yang fauni ma takul tidak akan bermanfaat pada apa yang kamu ucapkan aku tidak aku tidak bisa meninggalkan maksiat walam ada maksiatan illa illa apa ini illa rokab tuha Aku tidak bisa meninggalkan maksiat Sudah aku lakukan maksiat itu Suma mata Lalu dia mati Wakilalil akhar lalu dikatakan supaya mengucapkan kalimat la ilallah maka mayuhni ani gak bermanfaat sama sekali bagiku. Maka dia pun kemudian ini mati dalam keadaan yaitu dia tidak mengucapkan kalimat la ilallah wa ma'arifu anni itu lillah aku gak tahu aku apakah aku pernah sholat untuk Allah salatan sekalipun satu salat walam yakulha dan dia mati dalam kan tidak mengucapkan kalimat la illallah Wa lil akhar ana kafirun bima taqul. Diajak mengucapkan kalimat Allah dia katakan saya kafir dengan apa yang kamu ajakkan yang kamu ucapkan. Walam yakulha wa qadha. Dia tidak mengucapkan kalimat Allah dan dia mati. Wa lil akhar dan dia dikatakan untuk ucapan yang lain lagi dikatakan ucapan kalimat Allah Kemudian kullama aradtu an aqulaha wa lisani yumsiku anha. Dia ingin mengucapkan tapi lesannya itu keluh, kaku, nggak bisa mengucapkan kalimat tersebut. Dan dikatakan wa akhbaroni dan ada yang menghabarkan kepadaku. Orang yang menghadiri saat menjelang kematiannya seorang pengemis ketika dituntun mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang keluar apa? falsun lillah, falsun lillah, recehan-recehan karena Allah apa mungkin infak fisabilillah, infak fisabilillah, dremis yang dia yang keluar itu adalah yaitu kebiasaan dia ngemis meminta kepada orang Pedagang juga begitu Dihabarkan pada beliau sebagian pedagang Ada mereka menjelang mati Diucapkan, dituntun mengucapkan La ilaha illallah Apa katanya? ini hadal kit'atun rohisoh, Hadal mustaro jayyidan. Ini murah, ini bagus, murah bagus, murah bagus. Ini pedagang yang tiap hari itu ngedol barang cari untung tok tanpa mikir dia agama. Maka subhanallah masuci Allah. Kam syahid, kam syahidan nas, kam syahatan nas min hada ibadah. Berapa banyak manusia yang bisa yang menyaksikan ibroh seperti ini sehingga anaknya seorang dia mengkhawatirkan kalau dirinya termasuk di antara orang-orang tersebut. Bos kalian, ini di antara ini pengkhianatan-pengkhianatan hati akibat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan di saat yang sangat yaitu lemah tersebut kalau memang kita ini orang yang betul-betul memiliki keimanan pada hari-hari biasanya kita, maka Allah akan menguatkan hati kita. Yuthabbitullahu alladziina amanu fil qauli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan al qawlu thabit di dunia dan di akhirat. Ah, demikian sekalian, mudah-mudahan Allah menjadikan akhir kehidupan kita Ya, ini seperti kebiasaan kita yang baik ketika kita sehat dan menjalani kehidupan. Ingat dikatakan dikatakan oleh Al Imam Ibnu Katsir, man asha ala syai mata alaihi wa man mata alaihi yub'atsu alaihi. Bagaimana orang menjalani kehidupan seperti itulah dia akan mengalami kematian. Bagaimana orang menjalani kebiasaan hidupnya, seperti itu pula dia akan mengalami kematian. Kalau dia biasa punya perhatian dengan agama, cinta kepada Allah, dia khusyuk dengan sholatnya, dia ini khusyuk dengan baca Qurannya, insya Allah matinya akan juga seperti itu. Tapi kalau dia biasa bergelimang dengan maksiat, lalai dari Allah dan agamanya, maka kemungkinan besar dikhawatirkan dia mati dalam keadaan seperti itu pula. Maka dan kesimpulannya sekalian mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.